Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Uh, langsung saja di sini saya sudah bersama siapa? Namanya siapa? Gus Rian dari Jombang. Uh, saya perkenalkan sedikit uh, tentang biodata dari Gus Rian dari SD sampai MAN. Nama lengkap Mas Rian Aji Prasetyo. Kelahiran Jombang tanggal 12 Oktober tahun 2002 Oke, saya lanjutkan. Menempuh pendidikan dasar di SD Kaliwungu 1 Jombang. Pendidikan menengah pertama di SMP 3 Jombang. Dan pendidikan yang saat ini saat ini uh, masih menjalani belajar di Man satu Jombang. Tepuk tangan. Uh, rekan dan rekan kita semua, uh, tanpa lama-lama, tanpa saya banyak bicara, langsung saya berikan hak bicaranya kepada uh, narasumber kita, yakni pada sesi ngaji bareng. Sesi ngaji bareng bersama Gus Rian yang mana akan mengangkat tema wawasan ke N1 khususnya untuk uh, para pelajar Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Nganjuk bahkan uh, yang hadir di luar Kabupaten Nganjuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti dipersiapkan untuk IPPNU diberikan kesempatan dua pertanyaan dan untuk IPNU nanti diberikan dua pertanyaan pula. Jadi dimohon untuk persiapkan pertanyaan terbaik. Kepada beliau kami persilakan. Salu ala Nabi Muhammad. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolamtu zalamtu abada wa rabbini wa laysa ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya rasulullah amma ba'du Kang tansah kaula mulyaaken para alim para ulama para kiai para ibu nyai para sesepuh pini sepuh pimpinan konvercap kita Gih, pimpinan gih, pimpinan NU dan segala yang mewakili sembuh sopai. Semoga dan seluruh yang hadir di sini apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan nikmat yang telah kita terima, yang ini banter titik mikir. Dengan nikmat yang kita terima Allah berikan semuanya kepada hambanya Dan sekarang kita telah merasakan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita Karena rahmat itulah yang disebut dengan kasih sayang Manusia masuk surga bukan karena sholatnya Bukan karena ibadahnya Melainkan karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan cara mencapai rahmat adalah dengan beribadah. Tapi bukan seluruhnya dengan ibadah. Masih ada yang paling penting yaitu rahmati Gusti Allah. Oh wong gak sembayang terus mlebu neraka belum tentu. Wong gak sembayang elek uripe, elek matine belum tentu. Uwong iku didelok akhire ora didelok durunge, Sampean duwe kanca sampai mengancani mereka masa lalunya yang kelam salah kalau kamu cinta maafkan masa lalunya bangun masa depan bersama untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Loh iya, rugi samen Rasulullah dakwahi wong-wong Yahudi. Apa Rasulullah tak berpikiran lapo kadangnya ini Yahudi barang orang, Tapi Rasulullah dekati dia, Rasulullah jaga dia, Rasulullah beritahu dia, Rasulullah nasihati dia dan itu dijaga kerat oleh Nahdlatul Ulama Banser selawe Natal jogo gereja gak masalah sing salah lek melok sembayang lulak ngono ah. lek jogo tok itu merupakan sistem penerapan rahmatan lil alamin soale Islam iku rahmatan lil alamin duduk rahmatan lil muslimin duduk rahmatan lil mukminin no, ayolah kita jaga ojo delok wong teko eleke aku duwe elek wakeh nek gelem golek elek ku jaman biyen akeh. Tapi ya jujur iya. Tapi setidaknya kita kan sama-sama berubah. Mangkakno, ayo ojo delok eleke wong. Apa iku de kanca gak tau salat, mau kanca aku gak sejalan gak Islam. Justru sampean dekati dia, sampean beritahu dia, sampean nasihati dia. Mangkane wong lek mari salat, wiritan, mari ngono donga, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah sampean delok ana kiai jenenge kiai barseso imane kuat ana demit nyamar dadi apa dadi menungso salate sewu rakaat kuat tak contohne nek Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sampeyan kok salat suwi ku ya apa carane? aku biyen ku mendem sik baru salat mari dosa mm, tobat kowe oh, enak rasane bojo, ya wes aku tak mendem mari mendem sing dodolan iku mang Allah wayu oh, katokan cekak digarap pisan keruan bojone kate dipateni pedange bojone dijopok ganti ditujepno mati keruan wong akeh digotokno lapangan dirajam disawati mari ngunu mati nalikane sekarat setan moro cak kengelak to merjantene wong akeh nyoh tak ngombe tapi syaratnya kue kudu muni aku pengeramu lemah imannya padahal ahli ibadah ya wes ya mari ngomong kudu nunduk sujud ngene aku lo aku sujud gak iso dingkul on dingkul on dingkul on menandakan keiyaanmu kepadaku nunduk tep nalikane nunduk dikersakno Allah seto hausul husu Allah khatimah ora Allah khatimah percuma ibadah ya ke tapi akhirnya suul khatimah lah sing keloro ana wong welek pelacur. Ya, pelacur wis welek, coron ning Jombang ya ana nggone Tunggorono <laughs> ngono ya. Iku nek Morena kono nggone <laughs> nang Tunggorono. Wala wala pelacur. Songolas karo selikur ya. Nek selikur ku pelacur biasa, nek songolas ku pelacur kelas kakap. Lah <laughs> ngono ya. Iku togele ngono hitung-hitungane ya. <clears throat> Jahe lah mari ngono. Cek gak kroso rek panitia. Ngombe loro botolan dibuka pisan-pisan ya. Eh, wis nasibe ado-ado nganjuk kan ini ya. Ya, pelacur mang Masya Allah oleh uelek ambek wong pelacur ya ngono kulah pelacur ya dodolan es mari mas, mari mas, mari mas ya Masya Allah nalikane mati iku ono sumur dek niku ngelak nalikane ngelake iku ono sepatu nih dek nih dijopok kata geng ngombe ditelok banyu nih mekar ikut tok tiba no ono kerek moro kiri aja lo ngombe dikek no dadak pelacur yang ngelak mati sakal mati nih husnul khotimah dijamin suargo no iki, maka ana pelacur kepingin mlebu warga, lo ana kirek ngelak ombe nono, ulang <laughs> ngono ya. Iku ngono Masya Allah, no ojo delok uang iku tutup masa lalu nih, tapi lihatlah masa sekarang dan mari bersama-sama membangun masa depan. Salawat ma'asalam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan keislaman yang terang benderang. Mari kita baca solawat syair burdah yang kita haturkan kepada beliau. Maulaya sholli wa salim ta'iman. Ayo halki kullihi huwal habibul lazim likulli ham limu ketahami ya Rab Mustafa Waghfir lana ma Allahumma ala Muhammad. Mbok isi perawan wis ngeterno joko-joko padha-padha lha kok rene. Aduh. Ojo guyu wae padha-padha kepingine ya. Wis <laughs> wis. Wis. Ke cilik-cilik kaya ruwa dawane kaya ngene cilik. Ya. Apa sih kok? Bawa ibu ini loh. Oh, dawa ini sak mene wisan. Dukur dawa pikiran rusuh. Manuk-manuk. Kalau ngawur apa doan iki kok ngawur gak kena. Ngono tak dokor jebol. Malah kok kok kok. wawasan ke NU-an. Saya selalu mengawali hari dengan basmalah dan dengan sholawat burda. NO ciri khas dengan sholat burda juga Gus nggih. Burda itu yang menciptakan Mbah Imam Ahmad Bushiri. Dua penyakit, dua mari ngomong manuk maju. <laughs> ya, dua penyakit lumpuh telung tahun lumpuh setengah badan gak sok ngadeg wong kene ngarani napa Gus setruk ngono ya lek kula ngarani gak setruk Mbak mati tapi dicicil gal titik gal titik ngono ya loro setengah badan mari ngono ngarang solawat jenenge solawat maula mari ngawak mari ngarang solawat maula omai dek niki omai beliau iku disalami disalami ku Eropa saya ro disalami Eropa karo disalami pacing wetan kok cara ngontel 5 tahun keteko ya ngarang selawat maula oleh telung bait nangis nangis eh, nangis getih desone disalami mangkane nang burdah disebutno amin tadakurici ronim bidi salami lha iku tok disalami ku jeneng Lah aku nerangno disalami lapo kon mundur kula lapo. Wis. Mari ngono ngarang telung bait maca nangis nangis nangis getih nalikane saring ngipi ketemu Rasulullah tinggali jubah Rasulullah tak tang tangi langsung sak kalwaras. mangkana sholawat maula iku diarani sholawat burda utawa sholawat kemul sampean kabeh mang tak jak maca sholawat burda karep kuci oleh kemuli e Rasulullah arupi syafaatan dino kiamat amin amin ya robbal alamin burda iku ya mandi guys, barang kadir ku mandi waya udan digawe udan gak usah nyiwer entek-entek duwe nang dukun entek-entek duwe gak percuma cukup wacana burda mari Ya, ayolah kita jaga eh, ciri khas-ciri khas NU. NU ya burda itu mari guys barangkali saya memang kalau ceramah di dipeseni mau coba sholawat burda itu pasti. Jadi nggak pernah ketinggalan. Burda, wawasan ke NU-an. Kita lihat hikmah yang akan saya bawakan sebuah kisah dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Allahumma sholli ala Muhammad enak ini wong gini jos. Is Lah <clears throat> suatu hari No, suatu hari <clears throat> Mbah Hasim As'ari itu salah satu santri kesayangannya Mbah Yai Khalil Bangkalan. Saking sayangnya sampai-sampai pernah suatu kejadian leh santri ini kabeh dikelompokno. Lah No apa Mbak kok susah? Iki lo. ana apa nih mbah cincinnya ibumu hilang cincinnya punya Khalil Bangkalan ical loh ical itu pun diceblok nang ini sore jublang loh apa ada jublang gue jamban Wong biar gue nak WC nang ini jamban nalikan ini nang ini jamban iku mang langsung saya jenengi mbah sim ari modun pun kula tak modun tak ngalahin nang ini jambane WC sing matut tinggu ten jeding kali punya Khalil modun tak yoro sirek jamban di sini apa ya ana atas-atas titik dipikir cincin diprekes oh duduk diprekes oh duduk sampai akhirnya ketemu cincine Mbah Hasim kekekno Assalamualaikum dilokno mbak arek-arek ini ya santri jumbang jadi santri jomblang dilok-lokno mari ngono cincin dikekno nyun saya Mbak Khalil niki loh sampean kok iso nak mana cincin niki nak Enggak Mbak Yai, alhamdulillah pangestunin jenengan loh. Ketawa doanya seorang murid kepada seorang guru. Semua itu tidak mau minteri, gak kelem. Tetap ngomong pangestunin jenengan Mbak Yai. Sampai akhirnya no cincine biar goreng ono sabun. Ono e awu. Awu bekasnya mari goreng-goreng ngoten niku gak ya. ini kayu sebarang kali dikom ngono. Dadi telah hilang ilang kabeh, dinggo. Wesim, kowe gak usah terus no mondok no goni kini terus no no goni jombang tek no pondok dewe kate ninge tek jombang sing kate mok teki pondok tanduro no tebu ireng mangka no jombang diarani tebu ireng kate ninge tek no pondok gede kayak ngono tetep kepingin jaluk sawan nang goni mbak ya khalil gak bisa macem-macem. Sampai nengunu seorang santri harus tetap minta doa restu kepada seorang kiai. Santri gak tau ngandani ya ini moro-moro bangun pondok gak barokah. kan dono ya ini sik yi. Pangestune badine ngedekaken pondok. Nek iya ngomong iya oke, okay. tapi nek kata iya ngomong gak ojo sih. Karena apa? Seorang yai itu diberi muka syafah oleh Allah. Hati ini dikibuka masa depan ro barang gaib Mbah Khalil Perso wong saya Khalil Bangkalan kok sakti mandragunane kaya ngono sampai akhirnya katene ngedek no pondok tebuireng sampe saiki gedene kaya ngono iku tirakate rungokno seri sing hapian dewe kok tirakate telung taun ayo titik tak rapi <laughs> ora gak gak guyon telung tahun <clears throat> katene rapi mek lanang tak gak rewet ya <laughs> setahun telung tahun rap rabi ini sampai tirakate telung tahun tirakate telung tahun tirakat ku wiritan riado riado sing pisan manfaat gawe awae riado sing nomor loro manfaat gawe keluargane riado sing nomor telu manfaat gawe santri nih sampai akhirnya riado telung tahun ikunya dia nyediakno jagung nok gone bak Wirite la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Iku diwirit sak jagung didekek situ, dijopuk didekek situ. Telung tahun suwene teko jaine. saya dari dulu memang satu kali pun sak sedotan gak tahu. Aku nang wong NU aku gak ngerokok, apa o oh, gak NU ni wong didelok teko rokok. e mboten. Ngono tok ah, ya. Justru sing gak ngerokok iku idamane arek <laughs> wedok ya. Ngono ae. aku rokokan ya bojoku ya gelem. Iya soalnya kepaksaan gak ono sing digo kelon. <laughs> Wis. Wis, mari ngono. Bahasem wiritan jagungnya situ-situ telung tahun kebok mari wiritan la ilaha ila anta dadak mari mari saya jenenge jagung di telok loh lah kok gemerlapan ngene bu bu jagungnya gemerlapan bu loh iya bi ya Allah iki jagung kok berubah tadi ngene diperiksa nono gone toko emas tiba no iku ngono berlian yang paling mahal saat itu per jagungnya mari ngono sing jenenge Mbah Hasim As'ari iku wong gak hubut dunya, gak kemalan donya. Wis Dik, timbangane berlian iki nggarai perkara, ayo dikedhukno sumur terus dikubur. Dadi sampe saiki sing jenenge berlian iku mang dikubur nek sumur. Aku takok, ini jamaah NU rombongan atau dindi ya? Nggih, saya usulkan kepada pemerintah adanya uang wisata paling gak pitung atau seket gaya wisata nang oni kiri tebuireng gue apa bonggol berlian sih dikubur nang oni sumber mang ya dek ketemu dolen gue rapiar iko mang ya ngono wis jadi sampai saiki ku berlian iku ono saya juga tidak tahu dikubur di mana memang dirahasiakan itu akhirnya disitulah ketawa doanya seorang Bahasim Hasim As'ari maneh ceritoni nalikani udan-udan Mbah Hasim itu ngaji sampai Mbah Khalil Bangkalan. Nalikane ngaji kali Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Yai Hasim As'ari mireng Mbah Khalil sajang ini kalau ono uang tuwek sempoyongan mlakune kangelan wis kudanan pisan. sampai saya gendong gawarene? Kula kulayi kula tak gendong. Mbah Hasim, ya wis gendongan muayu kudanan ke melayu bahasin lho kudanan melayu gue nyusul wong tuwek mang disusul digendong diterno nih Mbak Khalil mari ngono boleh sama saya ke terawang wong mana? Pulang meneh pulang Mbah Hasim no, Mbah Khalil ngono diterno diterenggolok karo Mbah Hasim mari ngunu Mbak Khalil Dawo Sim meneh mulio gak usah terus mondok nang kene lho lha lala ngapa Mbak kok ngoten Sim ilmu kuis mau pek kabeh. Loh, ilmu nopo? Lah sing mau gendong itu gudangi ilmu. Loh, sinten? Nabiullah Khidir alaihi salam. Jadi sing digendong itu mang Nabi Khidir. Mari ngono wis berjalan lama, seiring berjalannya waktu Indonesia tergoyahkan dengan berbagai aliran yang membahayakan. Akhirnya Mbah Hasim As'ari ku istikharah. Istikharah ya apa carane Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Lucu. Sing istikharah Mbah Hasim, sing oleh jawaban istikharah Mbah Khalil Bangkalan. Mari ngono Mbah Khalil Bangkalan nang wiritan. Nalikane wiritan, moro-moro Mbah Khalil melayu nang pantai. Melayu nang segoro Nalikane melayu nang segoro tas bae gowiritan digo wiritan daun calok blek. Mari ngono kondo. Wis tas bayu wis nome Hasim kok saiki ngono lho. lo segoro iku lho. Langsung apa? Nok goni omeh Mbah Hasim As'ari. Mbah nek kantor pos Nyiroro Kidul kan ya. Ngono iku Masya Allah lo langsung. wes Wis gak apa-apa ya. Sampai luntur wedakku iki. Hei, tak terus mari. Wis. wedaan krim dah kaya awakmu merkuri orang atas saya ketewu <laughs> sak cepuk kok gua ya wis akhirnya suwi suwi suwi suwi bahasa moro bahasa mari menu meriko jombang eh mbak Khalil itu jombang lapon joko tas beh sawweneng Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, ya Allah, bayi Khalil, mangga mangga mangga pinara. Cai ini dionjo onge, Bismillahirrahmanirrahim. Sopo seminar gak cangkemku dhewe. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Wis ini telat gak disaring gede-gede pisan. Kayak nolam lambi ngomel ae. Bapak lambi-lambiku. Wis. Wis. Mari ngono, Mbah Khalil iki mang njaluk tasbih. Tasbih dijaluk. Ledilu. Beberapa bulan kemudian Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situ Bondo Ki sakti Lek ceramah gak atik gawe mikru kabeh Sakti ini nak kudu mangkak nolak Onok penceramah-penceramah Iku lek katanya munggah panggung Iku tawa suloh tawasul wasilah fatihah hadiah fatihah nak gone Mbah Yai As'ad Samsul Arifin engkau lek mikir gak memadai suaramu dikai banter ambek Allah karomai Mbah As'ad Samsul Arifin mari ngono Mbah As'ad Samsul Arifin diceluk At As'ad Rinio ter yo yo sik tak gurung mulai cerita tas baiki kek nono ngoni Ome Hasim As'ari Gih, dari akan tapi Kulo lek ngantek niki jenengan kulo pegang tok drawasi lek ceblok iki barang suci tolong jenengan salap ten leher kulo mawon lek ancen ana wong macem-macem guluku sing dadi tawanane didekek nok nggone gulune karo Mbah Khalil Maus ya jabar ya Kohar ya jabar ya Kohar ya jabar ya Kohar at wis dosangu dorong ampun temen nih sampun cembujui oro nyoh tak sangoni disangoni sepuluh rupiah sepuluh repes di numpak kapal jaman biyen lucu nih mbak asat iku ngene pokoknya boleh gelem sami nawak atok nakaru yai iku jos sembarang kali enak mbak asat samsul arifin lah ya iku lu duit keramat tutuk yai ageng tak simpen ae, tak gaene jimat lu ngono, tinggu cekelan, tabarukan ya basane wong NU, cek oleh barokah, ngalap barokah. Nalikane numpak kapal antri nang pelabuhan, Mbak Asat itu gak diru ya mbek wong. Soalnya apa budal iku wis nyimpen duwe Mbak Khalil. Melbu nang ngene kapal, wayahe sing narik karcis, dekne lho gak dirui Lho gak aneh ya? Aneh. Barokah keramate Mbak Asat, yo keramate Mbak Hasim Asy'ari lo sama yo ngono kok numpak kepuaksan gak dia duit wasilah ono goni tawasul Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. insya Allah aman melbu bandara tutuk tengah dicegat karo pramugara. <laughs> Ora ngono ya. Wis, mari ngono tak praktek no wisan saya kemarin ndak bawa kartu pelajar pas ten Jakarta kulo wasilah Fatihah ten Mbah Yai As'ad Samsul Arifin gak gowo oleh melbu Temenan, gak gowo oleh melebu sampai iso pesawat. Gak tak gowo, tak kon moto tak dodono <laughs> tomat. wes saya kak gowo, tak foto tak dodono tok mari wes Mari. Eh papa yo sing sabar ya musuh golebut ngene iki ya golongan sing mbokne diamput wes <laughs> Masya Allah. Ayo ditoto atine Mari ngono Mbak As'ad totok nak ngene tebu ireng Jombang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, As'ad dirangkul. Mangga-mangga pinara dikongkon pinara. Mbak Yai, tas bayi iki ku sing ngalungno Mbah Khalil. Kula gak wani. Lah sing njogo duduk jenengan. Kate dijopok ame Mbah Hasim, kedep Mbah Hasim, pesene Mbah Khalil. Ya Jabar, Ya Kohar Ya Jabar, Ya Kohar Ya Jabar, Ya Kohar Itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama Masya Allah uang No itu jos NO itu menyeluruh dan saya sendiri pun sangat bangga karena saya memiliki jamaah Nahdlatul Ulama Tak kira rene Sri <laughs> Sri. Iwa siap-siap ngadeg wisan. Loh <laughs> gak lido. <laughs> Wakil ana sungkan aku. Mari ngono, sik tapen-tapen gak nguasi ngono. Eh, bagi aku lah, apa melok Ah, <laughs> wis mari. cekak gak gedang <laughs> ngekit mang. Ya. Wis, mari ngono, itulah label dirinya NU. NO. Sampai nanti NU NO, kudu iso sembarang kalir. Ilmu NU NO ya kudu iso, wawasan aswaja kudu iso, selawatan kudu iso. Terjun masyarakat kongkon nyowo ya kudu iso. Jembe iya NU NO, gak iso nyowo gilani. Ya. Yai, yai, zaman biyen rungokno. yang paling berperan besar terutama itu Mbah Hasim As'ari wayahe rong wayahe 22 Oktober sing jenenge santri iku kabeh nglumpuk nang bubutan Surabaya kabeh santri membahas perang memusuh sekutu dan nica mari ngono Mbah Hasim mengeluarkan fatwa jihad hukumnya fardu ain saking semangate Bung Tomo menyiarkan di setiap radio-radio yang ada di Indonesia Saking semangatnya Nyi Arno sampai Dene hilang. Mereka Dene lo hilang saya mana saking semangat semangati. Mari ngono si Arno perang kape. Nalikane perang Jenderal Malabi molo. Saya tidak mau kalau sampai Indonesia menang. Senjata orang Indonesia kalau mau sejahtera taruh semua. Wong Surabaya di ngunuk no bakal lontong balap wono kromo lho kongkong nyerano gak telek-telek anu jadi jarene emoh Kak, Loh, berarti Anda menantang perang dengan kami. Iya, wani perangi. Mari ngunu are NU santri Mbah Hasim jenenge Harun. Mateni Jenderal Malabi dibom. Mari ngebom layune kurang adom bledes melok mati pisan. Sing mateni ku lho santri dhewe. Nalikane perang mari ngono Mbah Hasim dawuh, "Wis, kabeh perang. Semua perang. Tapi ojo pisan-pisan wani mulai perang lek dorong ketekan Mbah Abbas buntet Cirebon Mbah Abbas buntet rawuh rawuh iku sarunge ndukur klompene diguwowo ngelompok kabeh perang 10 November yayai ngelompok kabeh santri-santri ngelompok kabeh melawan sekutu lediluk bonek moro assalamualaikum waalaikumsalam yi jenengan wengking mawon kulo kali lari-lari tak tenggoni ngajeng ngono bonek lo nang ngarep Keplok oleh bonek menengai. Ya. lu Mbah Yai Maskur Singosari Malang. Gowo are arema, lo ketemu pisan salaman puncak, ayo cak perang bareng-bareng melawan penjajah. Biyen bonek karo arema bersatu, lapo saya kok gontok gontoan Ngenteni perang tajik bersatu maneh naudzu bila sampai akhirnya perang ku lucu. Sing jenenge Mbah Hasim As'ari ku sakti, saya jenenge sorban iku nak pesawate londo. Ngono tak ya dikibas nambah sorbane tok narudu bikal akda amin kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bukti bisyatan dingin anak tak Langsung langsung sejenenge pesawatnya londo aku ceblok beldos <laughs> kedisian aku ya pesawatnya londo aku ceblok Tadi sorbane Mbah Hasim As'ari ikut duwe keramat dingin eno tok pesawat iku mbledos. Nalikane mbledos wis mbledos. Ngene tak kul mbledos iku selbane Mbah Asim Asari beda kalau selbane Mbak Rian Aji tak nggo ngenekno arek kodong kuning ngene-ngene gak katut-katut ya arek ya. Ngono tok. Mari ngono wong Jombang Mbah Romli Tamim Rejoso. Kate perang. Nggih, rene mik kok mik apa bambu runcinge diasmai diasmai kelawan istighosah ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim diasmai mari ngono gak atik gawe bom iku gak usum jaman biyen lemah diprungkili cilik-cilik diasmai dibedosno ngebom iku Mbah Ramli Tamim karomai lediluk mari ngono Mbah Bisri melok perang pisan santrine mari ngono sing iki yang menonjol itu Mbah Yai Wahab Hasbullah kate perang santri ini ku dikei wirid wirid ku sholawat burdah. waya perang ditembak sing mati gak ono sing bolong mek kelambin itu awai gak kena apa-apa wirid apa lakot ja'akum karo sholawat burdah. sholat burdah ku mandi kok gaya apa e cocok nalikannya sewu wolong atau songo tanggal songo September Pangeran Diponegoro, iku perang Mongso Londo. Sangking ake londo sampe pangeran diponegoro kepepet ngarepe rowo gurine pasukan londo jarane dipuwek dilayokno <laughs> ngono ya totok ngarepe rowo diwaca sik diwaca apa selawat burdah مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غير الحلق كلهم mari maca salat burdah Pangeran Diponegoro iku min aulia ilah wali negusi Allah nalikani maca salawat burdah malaikat ku langsung mudun malaikat mudun he tayo he jaranmu pekaan lebokno rawa di lepok norowo selamat gak kena apa-apa london melok ngeloki nyemplung mati barokah ya burda mangkak no samen apa susah wiritan solawatan diakai mergo apa bidzikrillahi tatmainnul kulub bidhikrillah kelawan dikir iku isok ngarai ademe ati terutama solawat Wong solawat, wong cinta nak Rasulullah, ikut cinta yang terhebat. Soalnya apa? Sampean saya nak menungso, ikut jatuh cinta. Tapi lek sampean nang Rasulullah, ikut cinta. Apa bedane? Lek cinta itu berakhir bahagia dan indah. Tetapi kalau kepada manusia itu jatuh cinta dan hakikatnya jatuh pasti sakit dan sengsara. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, saya mencinta Rasulullah terbalaskan satu oleh jaminan man ahabbani kana fil jannah. Sapa sing tresnono aku, maka dekne bakalan karo aku nang swarga, jari ni Rasulullah. Jaminan swarga loro, wong sing maca selawat, sak selawat dibales 10 kali rahmat. Terbalaskan cintamu. Gorong mesti nang menungso terbalaskan berjuang-berjuang dhewe Ya tak gak iya, ya ngono rek gedang ya gedang, nek mateng ya legi, berjuang ya berjuang gak diregani ya rugi ya. Rayap ya rayap, debok ya debok, berharap ya berharap, tapi ojo goblok. Ngono sayang ngono ngene Gusti Allah nak Rasulullah. Wiritan dadak banyune Yai Ma'ruf Kedongulo Kediri. Sen jenenge ba nyowok kok ngombang ngombe kepoyo kabok kok ya. Yo ya, tak ubi dewi kata lapo. apa sih ngombe banyu sobo kulai gak aku dewi? Nyuwuk apa? Wis. Kilo rek tak kandani kandhani. Suwuk neku di disuwuk ambek bayi Ma'ruf Kedungulu pas perang 10 November. Nyuwuke ku lucu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna minal bom wal bedil wal martil. Oh Allahumma salimna minal bom wal bunduk wal bedil wal martil wa udada hayatina sing jenenge santrine mari disowok kaya ngono kan ngombe banyu dibom dibedil gak mempan inilah ciri khas NU nyowo donga Jawa sirek boten sing ngekei donga Jawa iku Nabiullah Khidir alaihi salam Nabi Khidir ngekei donga wong Madura ya donga Madura ngekei donga wong Jawa ya wong wong Jawa nah Mbah Hasim Asariku tahu Mbak Yai anak kula niki kok angel nglairno Bahasim Hasim duwe tutup tutuk Mbah Khalil Bangkalan, basa Madura. Ya apa? Welut putih, songo putih, metu plonco. Diwaca ping songo gak ambekan. Ku lairane gampang. Ngono e wong biyen. Wong biyen dongane donga Jawa. Soalnya apa ancene wong kene wong Jawa, dakwah merakyat menggunakan sistem rahmatan lil alamin. Wong Jawa mok kandani, La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid karo ya rone nggih lagu-lagu lir ilir lir ilir tandure ta ijo royo royo tak sekupeng manten anyar bocah angon bocah angon pokale no bimbing kuwi luyu luyu peneno kanggo baso dodo tiro kanggo baso dodo tiro dodo tiro dodo tiro bumi tepada ing pinggir dodo mono juga kabeh sumilir, kabeh wis ana alam donya. Panganan karek mangan, kendaraan karek numpaki mari. Wong biyen ngono tok dak wae. Wong biyen wong Jawa kandhane ana tanha anil fasya'i wal mungkar gak cocok. Wong Jawa gak ero dikandhani ngono erone dikira tembang rumeksa ingsun lakune stangaya ngayawara kelawan mekak hawa hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan Tan gawe rubidah engson, rumekso engson, aku menjaga laku nesto ngoyoworo dari pilaku yang sia-sia dan penuh dari dosa. Ngono tak wong Jawa. Tapi dongane mandi-mandi wong Jawa kok kandani. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Karo Rone alhamdulillahi rabbil alamin. Rone ngono tok. Wong biyen kok kandang ya Al-Fatihah Al-Fatihah kagak masalah wong duweni hono coloko. Wong biyen kok kon Bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma ahya wa bismika amut karo. Wong biyen niate turu dongane ya apa? Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun turu lawangku lawang wesi, wesine polosani sing jaga para wali, awakku turu nyawaku tangi. Lho ngono tok dongane. Temenane Allah, ana maling melbu ngono ya tangi. Mbopone <laughs> ya lak ngono ha. Wis, ngono tak mari. Wong Jawa biyen Lapa, gagal ku cantengen. Lapa nasi di TPT, nyut nyut nyut mari. Lapa, gagal apa eh, meripatku uyu ujono, ya mari. Kenapa gagal bu bokong ku udunan ke ono itu basin ya tadi. Kenapa? Eh, Iku lo anyang anyangan ngono eh. Talen ono karet, cekilmu asli ini sejarai. E. Nale ini karet tuh gawang lanang tok soalnya sugesti. mikirno iki lho gak iso naleni naleni iki disugestino lah ngono wedok-wedok merok lapo sing mok taleni terus opone <laughs> ya wis as ah, ini wong lanang sugesti ngin taleni kene ne wis ngono tok wong biyen Jawa dongane ngono tok lut takon ana sing tuwek-tuwek loro iki <laughs> biyen katene nyaur utang sido dipencet dadi anak temenan aku mari ngono biyen wong biyen Lapa mecucual, ah, aku kok jadi nyaur utang gak iso. Utang sapa utang Mbak Sri piro 300.000 tak semayan setengah tahun gak iso bayar-bayar. gak terus saiki 3 tahun gak iso nyauri. Lah ban dreming wedi Mbak Sri jumpuhat ketus, nyelatuan pisan. Gak usah wedi, rini ono, tali rafia. Talen ono, klambimu. Wong biyen ngono tok, ana Mbak Sri jumpuhat klambine pucuke ditaleni, gak nalen-naleni klambi, naleni lambene Mbak Sri. Ngono yo mandi e. Mbak Asri dibayar meneng gak oleh nyeneni mbok kene apa? Sugesti lapo, perlu digaris bawahi. Wong biyen dongane mandi. Sing gak fasih ilate tapi atine nyambung no pangerane. Ngono tok ae. Lah po mandi siji wong biyen ora hubud dunia gak kemalan donya. gak kemalah duit mele dulur gak kaya wong saiki akeh uang menting no duit dulur dadi wong liya wong liya dadi dulur menting no duit dulur yang dimungsui wong liya dicidei ojo sampe kaya ngunu lah ini aku ditakoni ah aku mele dirian aji mele duit tak mele dulur le aku luwe mele duit coba aku milih dulur lo panitia kesenengan matur nuwun mas Rian gak seduluran selawat saya mulai nyonyor lah beku ya Wis. Dua, wong biyen Mas yo donga Jawa mandi. Soale apa? Sing donga irate lapoko tirakate mandi. Siji, gak hobi Loro, wong biyen titik omongi gak kemalang lambe. Mangkak nobu, wong iku ana wong papat sing dirindukan surga. Salah sijine ne hafidul lisan, wong sing iso jaga omongane. aja sampe omongan kono didol kene omongan kene didol kono iku jenenge adu-adu dadi urusan lambe iku urusan nomor siji apa meneh jaman saiki Indonesia iku keras awakmu sing polah tonggomu sing ceramah ngono Ku dijak jaga omongane. Aja ngene omongno kono omongan kono. He lapo? Iku to adike sapa Adelia ya lala ilang pada jalan pacari dhewe. Aja ngomong sapa-sapa nek ngandani ya kandhane. He jari Adelia ya mari ilang sapa? Iku sing arek kelas iku pada jalan pacari dhewe. Aja ngomong sapa-sapa nek ngandani ya kandhane. He jari Adelia ya ku ilang sapa ya iku pada ya kate jalan pacari dhewe. Aja ngomong sapa-sapa nek ngandani ya kandhane. He jari Adelia ilang sapa ya iku kalapa lek pada ya katut pacari dhewe. Aja ngomong sapa-sapa nek ngandani ya kandhane. He jari Adelia ilang lapo aja lang pacari dhewe. Ala lah ya ketara bapak Ya wong nakal mangkane aja ngomong sapa-sapa ngandani ya iya jarine rahasia sak nganjuk ro kabeh kena penyakit aja kandha sapa akeh telu wong biyen mandi dongane titik mangane gak kaya mau jaman saiki cak titik-titik mangan isuk tuku ketan kok jam 10 awan bakso liwat tuku mari asar mie ayam liwat tumbas mari isak sego goreng liwat mangan wong biyen mati mergo kekurangan panganan wong jaman saiki mati mergo kakean badokan ulak ngono ya papat wong biyen dongane mandi soale titik turune akeh meleke wiritane nang Gusti Allah wis iku tok pesenku gawe remaja N.O. subhanul yaum rijalul ghad arek enom jaman saiki pemimpin masa depan mangkano ayo ditoto imane dikuatno islame isi tahun baru dengan kegiatan yang bermanfaat dan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menggapai rahmat serta mendapatkan syafaat yaitu dengan memperbanyak sholawat. Kau usah dibujuki wong zaman saiki. Zaman saiki bujukan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian udah hampir tahun baru masih aja sendirian. kau usah. kau usah manut, biasa eh. Ya wis, bujui ya mangkano pesenku ayo NU, ojo ngisi-ngisi ini ya kok boleh calak wong sopo arek iko lho lapo mulai gendaan ke nemenan ambung-ambungan padahal arek NU lho ngono si disalak NU nih padahal sing salah anaknya mangkano ayo ojo pacaran-pacaran jomblo syukurono Karena apa? Karena jomblo itu cara Allah memperbaiki dirimu supaya engkau fokus memperbaiki diri untuk mendapatkan seorang jodoh yang kamu nanti. Lho lak ngono ah. Soale apa? Wong apik ya gawe wong apik, wong elek ya gawe wong elek. Loh, tonggoku kae tonggoku apik bojone welek juwahat pisan iku ngono berarti bojone dikarepno apik liwat wong wedok iku mang lho ngono lho no aja pacaran-pacaran sik ya awake dijogo aku lho Bu aku ya ning ya mari tuku buku nek ne togamas heeh uh iku ana buku contone wis mari bukaan ambe buku sing jek plastikan kira-kira aku milih sing di sing plastikan makan aja gampang kebojo arek lanang, arek lanang nakal-nakal soalnya apa? Mek botot gelem ambek wong wedok didemeki ditinggal ngalih mari soalnya apa arek lanang ya koyo ngono apa meneh wong wedok jaman saiki ya sing tulus disia-sia sing modus tambah ditompo lho lak ngono aja gak oleh ya ayo ditoto atine aja sampai kaya ngono mbak lanang ya ngono aja gampang bojo arek wedok ingat karma itu berlaku gawe arek wedok dulinan, gawe wedok loro, gawe wedok demek-demekan iling-ilingin anakmu ya meneh-meneh hati-hati dikek koyo ngono. Loh, karma kok ada? Ada. Apakah dalilnya? Famayya mal mithqala dzarratin khairayyarah. sedikit perbuatan akan ada balasannya mangka no ayu hati-hati dan to nek wis tobat nasuha baru insya Allah aman teko karma lu lak ngono ya. no no ojo gampang dibujui arek lanang soalnya arek lanang zaman saiki sifate koyo soda begitu ketemu susu langsung gembira lu lak ngono aja ya. gak oleh ngono ku yo no ayo mbak awake dijogo salate didandani ya. soalnya apa? Ayune wong wedok untuk mergo wedak, untuk mergo gincu, tapi mergo banyu wudhu tinggu sholat jamaah lima waktu. percuma wedai menggoda, lipstick merah merana tapi bibirnya kaya SCTV satu untuk semua. Naudzubillah. Jangan jual harga dirimu secara murah. lewong tahu bulat sing cilik 500-an mosok tekmu sing gede gratisan ya. su su su su wis oh lha wong kok jonggrang lho sing dibaperi mau dirabi Rara jonggrang sing digawekno candi iku lho mau dirapi awakmu sing dibaperi tek gem didemeki kok awakmu murah men ya apa nak udu bilah pacaran aja sik ayo mbak bareng-bareng mbak dijogo seneng taarufan lamaran nikah ojo gampang Iya ya, taarufan lamaran nikah. Ojo pacaran eman-eman bojomu mengkai sisa. Ya mangkano. Ayo didandani. Arek lanang ya ngono, ojo gampang ngeki harapan. Seneng arek wedok dilamar. Gak dijak nang kamar. Seneng arek wedok dinikahi gak dituruni. Seneng arek wedok disayangi gak malah dijak praktek IPA biologi sistem reproduksi. Ya. Awake dijogo, jo sampai. Ya, wis terakhir aku tak takut arek lanang. melendi donat sing jik plastikan ta donat sing wis odel-odelan ilang misise karek krim lower bolongane milih sing di milih sing jik plastikan aku tak karek anak edok melendi gedang sing jik plastikan segelan penuh utawa gedang sing mari dinggo uti-utian lencu kabeh milih sing jik plastikan Aku mari ngunu moh dundang nganjuk mana? lek gorong arek ipenuh urung ngokno. lan ngikuti apa sing tak no. Lek on apa-apa gak tanggung jawab dengan gak melok. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kabe mah aku kok gak seneng aku kok. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanang kami warga NU remaja Ipenu berjanji dan berkomitmen akan menjaga gedang kami lu ayo muni oh, sing gawani muni sing ayo akan menjaga gedang kami sebaik-baiknya dan tidak akan kami permainkan lagi muni kabeh lho yo ayo oh. ayo ganti wedoke eh. bismillahirrahmanirrahim kami IPPNU berjanji dan berkomitmen akan menjaga donat kami sebaik-baiknya dan tidak akan kami buat mainan lagi. Ayo wis, semoga moga para kemanfaat Akhir kata sahibul donat wal gedang, mari kita tingkatkan iman dan Islam supaya kita mendapatkan rahmat dan ampunan. Silakan sesi tanya jawab, berhubung waktunya singkat, dua pertanyaan saja, satu Ibnu, satu IPPNU. 4 dua cukup tak waktunya? Oh cukup ya masih cukup masih jam 4. Oke dua dua silahkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Gus Rian Aji Prasetyo dari Jombang. Oke, uh, sebelum melanjutkan ke sesi pertanyaan, bisa dipersiapkan untuk IPNO dua pertanyaan dan untuk IPPNU dua pertanyaan. Bisa dimulai dari IPPNU. Pertanyaan pertama dipersilakan. Mic-nya ada di depan, bisa diambil. Pertanyaannya pertanyaannya bebas, tidak uh, tidak tes, tes. Tidak hanya materi pada sore hari ini, bebas, ya. bebas. Kalau nggak bisa jawab nanti ada yang lebih pintar silahkan monggo. Ayo. Ayo wedoke. Tolak nangis dulu aja. Monggo iya, Ibnu. Ibnu Ibnu, Ibnu dulu monggo monggo. Ayo, ojo izin-izin golek mulai getun ya ayo. Kapan mana ketemu rek ganteng ayo. Sapa sih muji gak lambeku dewi ya ayo. Uh, gedang, Ayo. Monggo. Bisa gak ono ya. Kalau ndak ada saya akhiri. Ayo. Oh, cek mikir. Dipersilakan yang IPPNU mungkin dari PAC PAC sekebupaten Nganjuk atau dari ranting-ranting maupun dari Ibnu dipersilakan. Pertanyaannya bebas. Bebas. Tepuk tangan. Berdiri mas, berdiri. Berdiri, berdiri. Nama lengkap. Nama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ten Gus nggih. Niki dhek wau bahasnya gedang nggih. Kula mangkane tangga gedang niki badhe. Bagaimana caranya menjaga gedang ini agar tidak momot Gus? Pripun Gus? Agar insya Allah momot. Bergak momot kabeh. Pun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, cara menjaga gedang supaya tidak bobot. Apa? Apa itu? Oh, cek gak rusak. Bagaimana cara menjaga gedang cek gak rusak? Siji, Menurut kitab yang mener, nek wong wedok kitab Hafidul Lisan Jogo Omongan. Menurut kitab laki-laki yang berjudul Hafidul Gedang, satu caranya adalah menjaga gedang. Satu, tidak sering dibuat mainan. Dalam kurung mainan sembarang kali, jembok itu <laughs> kok ngene iki no Oh. Mumpung gurung miber tak kepite. <laughs> Iya. <laughs> Wis wis. Satu gak sering digo Loro ora pacaran-pacaran. Cek gak menimbulkan hawa nafsu dan godaan setan. Telu lek waye bengi lek adus yondang aduso lek turu yondang turu titik. Lek semakin ada kegiatan yang menimbulkan kesyahwatan hindari dan pergi. Insya Allah aman gak gampang rusak. Gak gampang lencu kak bebes Lanjut. Jembeki gedang-gedang. <laughs> Monggo Gus. Saya namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Avandi dari PAC Ngetos ingin bertanya tentang sejarah. Tentang sejarah eh, Nahdlatul Ulama. Tadi kan sudah sudah gedang, sekarang beda lagi versinya. Karena saya sering mendengarkan ada beberapa versi, perbedaan versi terkait tentang sejarah. Ha. Ah. Ada yang tentang e, seperti contohnya Tahun. Kalau tahun enggak, sejarah, sejarah per, Oh, per, cerita. Ya, ya oh ya. ya kan ya ya ah, silakan. Ada ada uh, uh, Yang seperti pada saat di Raja Arab Saudi itu kan juga karena terberdirinya NU karena salah satu itu adanya yang makam Nabi mau Kusur. Ya, mau digusur. Dan banyak lagi versi-versi yang lain seperti Turki Utsmani dan lain-lain. Seperti jenengan tadi menyampaikan tentang yang sesuai dengan versi jenengan Gak mungkin kita pengen tentang yang fik atau mungkin semuanya sejarah itu benar atau mungkin yang Oh, berarti ingin semua sejarah diceritakan yang benar yang mana? Ya, mungkin oh, ada. Ya mudah ngodewe <laughs> ah, ah. ya. ya. ya, ya ya. ya. ya. ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi tangan untuk kita semua. Sejarah yang benar yang mana kok banyak versinya, Mas? Yang namanya sejarah itu sifatnya berkembang di mana saja, mana suka itu boleh diambil. Yang penting ada versi hikmahnya sendiri-sendiri. Lepas dari itu benar atau salah, yang penting ada hikmahnya. Dan yang namanya sejarah, yaitu tadi, di mana ada, di mana suka, mau ambil silahkan. Orang Arab punya versi Arab sendiri, monggo. Orang Jombang punya versi Jombang sendiri, silahkan jadi yang benar yang mana? Semuanya itu benar, tidak ada yang salah. Karena memang di sisi bukti kalau tidak ada, tidak masalah sih. Yang penting ada hikmahnya yang bisa kita petik. Seperti ini, kisah Jakarta tarub itu seolah macam-macam ono versi iki, versi iki, versi iki. Yang benar yang mana? Semua benar. Selagi itu ada hikmahnya dan dilihat dari sudut mata dari sudut pandang yang berbeda. Setiap orang memiliki mata, dan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Samen milih sing di monggo sejarah tentang Arab mau digusur makam Nabi akhirnya bersatu silakan diambil tidak masalah kalau NO yang ada di Jawa Timur insya Allah ceritanya itu dan saya tidak bisa menjamin 100% benar tidak yang penting ada hikmahnya silakan karena kisah-kisah yang saya dapat memang dari Yai Khas Yai Sepuh kados Mbak Yahusain Ilyas Mojokerto iku mak Ngunung-Ngunung tok yang pakai yang mana silakan selagi itu benar kita bisa ambil hikmahnya dua perempuan Muhammad sholli ala Muhammad ayo silakan nih uh, uh, sing ayu sik monggo <laughs> gak kabeh ayu wong wedok ya berdiri Cik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nima Safira dari PAC Ngronggot, pengurus ranting Juwet. Saya di sini ingin bertanya Gus uh, G -g, tentang <laughs> Gak ndredeg dengkul lu ngejer. wes kayo. Di sini saya mau bertanya. Pemuda itu kan identik dengan uh, susah menahan rasa amarah, dikit-dikit tawuran. Susah, susah, susah ya, susah. Yeah. Sulit sulit untuk menahan amarah. Jadi dikit-dikit itu tawuran, dikit-dikit tawuran. dan apalagi di zaman sekarang itu semakin memanas. Nah, yang saya tanyakan, bagaimanakah cara kita menahan rasa amarah itu? Dan biasanya orang yang dinasehati, dikritik itu biasanya malah marah. G, dari sini bisa dipahami G pertanyaan saya. G, bisa. <laughs> Ya. Walaupun yeah. kamu nggak kan hatimu sudah berkomunikasi oh. dengan aku. <laughs> Nggih, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghindari koyok tawuran, amarah, cek nek dirino gak ganti muring-muring satu. Eleke uang, tekok sifate, itu banyak faktornya satu. Karena faktor lingkungan. Banyu putih tak dekek nang Jombang biasa tak unggah nono wono salam suhunya naik adem jadi apa jikalau kamu berdiri di situ lingkungannya akan mempengaruhimu Samen konco bakal minyak wangi yo ya melok wangi Samen konco wong pandai besi yo ya ambune dadi besi nek sampean kepingin dadi wong api konco karo wong api Yo ya konco awakmu lak ngono aja loro faktor orang tua. Seorang anak tidak bisa mengontrol emosi karena kebiasaan sering dibentak oleh orang tuanya. Jadi dia terbiasa dengan omongan nada-nada tinggi. Tiga, bagaimana cara menghindari dengan cara berwudu. Katanya ngamuk, nah jadeng wudu ngali. Ojo ngamuk mau ladeni sido perang apa menen arek tukaran arek lanang musuh arek wedok. Arek wedok iku sifate kaya godek sekali mau kurang meruntu saya tekok dindi lak ngono ayah. Ayo tukaran musuh arek wedok sekali ngamuk kalau ini tinggal ngalih mari. Wis ngono Dan kalau ada orang marah mbaknya mengingatkan juga harus dengan cara yang baik. Sampean muring-muring deloken. Sampean muring-muring wetok ambek wedok tukaran muring-muringan nadai tinggi nadai tinggi dia merasa tersaingi tersaingi tersaingi tinggi tinggi tinggi tinggi gak nak nih tapi jajal dek nih muring-muring semen menang sih dek nih mari, ngomong baru semen kondo mbak wis mari yang ngamu dia mau no api-api anai wis gede di rumah no konco gak penak ngunik warek tukaran dia ngunu sing jenengi ati uadem ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Tutup endi ku man? Jadi tukaran palak wani menengi ngale. Lapo sih kok rame ae. Mbok yo kok engkok diomong api-api. Wis saiki ndang lunggu. Ayo diomong no enak piye. Langsung nyes ati waduh. Sampeyan ngono, meneh-meneh rabi bojone ngamuk, enten ana mari ngomong sih. Sampe ngregani nih baru sampe ngomong, di wis ta. no api api gak iso ta. Ayo no api api Ngono, digawa dirakel mebu kamar <laughs> mari ya. Yes. Silakan itu dok tiga cara. moring moring ngalih, wudu, turu, mari. Pertanyaan terakhir. Ya, enggak kok terakhir tak bolus telu. Ayo. Khusus wedok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rekanita Lailis dari PAC Ngronggot. Yang ingin saya tanyakan bagaimana tips singkat untuk para pemuda menghadapi era revolusi industri 4.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm -mm. Wes, piye carane menghadapi satu? Kuatkan keimanan dan keislaman dengan ikut di berbagai acara majelisan. Delok koncone sapa? Kumpule karo sapa? Dua. Ikuti apa yang telah dikatakan oleh guru-guru yang sudah berpengalaman. Coro wedus iku manu to sing ngembala ya wong tuani, ya gurune telu setiap kegiatan dasari dengan Al-Quran dan Sunnah utawa aswaja berdasarkan ahlu sunnah wal jamaah gak anak mencengi kenceng api tadi ikut caranya menghadapi remaja di era zaman nu yang seperti ini. Lanjut terakhir pertanyaan ketiga. Tiga-tiga. Mbak, mbak, mbak. Dipersilakan. Ya, berdiri, berdiri, berdiri. Bonus make, satu make, make Make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, wow, kak seneng aku kok. Make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make. Kok wik wik lapo sih? Dembek ya. Mati-mati. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebenarnya pertanyaannya tadi itu sama, cuman Lapo takut kemana? Ayo, ayo, ayo. Gak jauh berbeda dengan mbaknya tadi mengenai tema yang diangkat oleh Convercap ini uh, teknologi bagaimana pelajar NO dalam menghadapi teknologi yang sudah berkembang dan industri 4.0 ini. Sama. Oh ya, cara menghadapi teknologi. Satu, manfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Dua, saat memanfaatkan teknologi, katakan di dalam hati bahwa engkau diawasi oleh ilahi Rabbi. Ojo macem-macem, ojo delok sing gak genah-genah. Nganggur-nganggur buka xnxxx.com, boleh. Rungokno kopo erek lanang-lanang. Wes wes barang pengalaman yoyok. <laughs> Wis. Tanamkan. Tiga. Caranya adalah gunakan bersama teman-temanmu yang mengerti dan berbasis agama Islam. Sing agama Islam, pengetane kuat, iku kancanono. Ono bahan-bahan browsing, jangan golek bareng, ojo bros minum warung kopi ketemu gak kena kena di jam buka xnxxx.com ya metune Jepang, Eropa, Asia, Indonesia, lokal ya kabeh metu naudzubillah ah wis iku tok muga-muga barokah manfaat ngapunten sing kathah lek omongan kula kasar ancene kula makhluk kasar lek kepengin alus ya ngundang makhluk halus Pesanku untuk semua cinta tak membutuhkan mawar tapi cinta membutuhkan mahar. Cinta tak membutuhkan coklat tapi cinta membutuhkan seperangkat alat sholat. Cinta Cinta tak membutuhkan brio, senia dan avanza, tetapi cinta membutuhkan berakhir sakinah mawaddah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan tepuk tangannya sekali lagi buat Gus Rian dari Jombang. Ah, bahwasanya yang bisa kami tangkap pada kajian knu pada sore hari ini bahwasanya kita sebagai pemuda, kita se kita sebagai pemuda pada zaman era 4.0 yang mana kita harus selalu mentaati apa yang telah apa yang telah diaturkan oleh guru-guru kita semua. Kita harus bisa mengerti sejarah sejarah guru-guru kita termasuk Mbah Hashim Asy'ari karena apa? Karena tanpa beliau negara kita tidak akan terbentuk menjadi negara yang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Uh, demikian dari kami apabila ada kurang lebihnya kami sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam wa akhiru salawat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bisa foto bersama? Monggo yang bisa foto bersama di depan bisa. Sebelum sebelum acara ini selesai nanti setelah ini lanjut sholat. Ya lalu ya lalu ya lalu waton. Hubul waton minal iman. 감사합 Sallu ala Nabi Muhammad. you.